min hulami ismun majrur bil ba wa alamatu jarhi al kasra al muqaddar ala maqabla al al mutakallim iya kasra yang ada di sini kasra apa kasra i'rab bukan bukan tapi kasra apa aridah ya kasroh yang didatangkan untuk menyesuaikan dengan ya kasroh yang didatangkan untuk menyesuaikan dengan ya <clears throat> begitu juga ibni dan yang lainnya semua isim-isim yang didofahkan kepada apa? Ya mutakallim maka i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Ya baik ketika marfu ataupun ketika mansub ataupun ketika majrur semuanya itu ditakdirkan. Kemudian tempat yang kedua dari ditakdirkannya harokat-harokat adalah fil ismil mu'rabil ladzi akhiruhu alifun lazimah. Pada isim mu'rab, ya bukan yang mabni Iya. pada isi mu'rab <clears throat> karena kenapa kita katakan bukannya mabni karena kalau yang mabni i'rabnya bagaimana mahalli ya kan fi mahalli pada isi mu'rab yang akhirnya alif lazimah alif lazimah itu alif yang menetap tidak bisa hilang ya pada kalimat ini ya. contohnya al-fata al-mustafa Musa Hubla dan seterusnya Wa isamma maksuran. Dan isim-isim akhirnya alif lazimah disebut dengan isim maksur. Irobnya apa maksuran di situ? Sebagai apa? Mansub. Sebagai maf'ul. Nah, ibul fa'ilnya mana? Huwa. Kembali kepada alismul mu'rab allazi akhiru alifun lazimah. Isim mu'rab yang akhirnya alif lazimah. Jadi sama yusammi itu butuh dua maf'ul ya ketika dibuang failnya maka yang pertama dijadikan sebagai naibul fa'il yang kedua dijadikan sebagai maf'ul tetap aslinya kan samaitu al ismal mu'rab allazi akhiru alifan laziman akhiru alifun lazimun maqsura dibuang taknya akhirnya apa yusamma maqsura <coughs> Kenapa isim ini disebut dengan isim maksur? Ada yang mengatakan ya dikatakan isim ini dengan isim maksur karena dia merupakan lawan dari isim apa? lawan dari mamdud. Ya, maksur lawannya dari mamdud. Maksur dibaca koser pendek, mamdud dibaca panjang. Ada yang mengatakan alasannya adalah karena isim ini ya mamnu makna maksur itu mamnu terhalang maksur maksudnya dikurung dihalangi dari munculnya harokat-harokat yang tiga ya, dikatakan maksur bisa karena merupakan lawan dari mamdud ataupun dikarenakan terhalang darinya tiga harokat, dhammah, fathah ataupun kasroh. Maksur ditahan dari harokat. <clears throat> ya, contohnya al-fata, al-musafa, Musa, Hubla. Ja'a al-fata. Iromnya bagaimana al-fata? Langsung al-fatanya saja. Ringkas al-fata. Fa'il marfu alamat rafi الضمة المقدرة على الألif منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور رأيت الفتى الفتى مفعول به منصوب على نصبه الفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر مررت بالفتى الفتى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على منع من ظهورها التعذر Beda dengan Musa ya. Kalau Musa apa bedanya dengan Al-Fata? Kalau Al-Fata munsorif. kalau Musa ghairi munsharif, ya kan? Apa ilahnya? Karena Musa yang pertama alam, yang kedua ajam, ujmah. Sehingga kalau kita contohkan pada contoh marutu bi Musa, Musa adalah isim majrur bil ba wa alamatu jari al fathah niyaba al kasrah annahu la yansarif. Wa tuqaddaru dhammah wal kasratu fil ismil mu'rab alladhi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha. Ya. Kemudian ditakdirkan dhamma dan kasrah pada isim mu'rab yang akhirnya ya lazimah. Ya yang melekat tidak bisa dihilangkan darinya. Maksurun ma qablaha. Ya lazimah yang dikasrah apa yang sebelumnya. Ya. Eromnya apa itu? maksurun? Hmm? Maksurun kenapa di domah? Hah? Sebagai apa? Maksurun? Sifat dari lazimah. Mana failnya maksur? Ma. Di sini naat apa namanya? Naat sababi. Iya, pernah belajar kan? Naat sababi. Di sini kita lihat maksurun dalam kondisi apa? Muzakkar, bukan maksurotun. Karena di sini bahasanya naat sababi. Hanya ngikut dalam masalah mufrad. Ya. Adapun dalam masalah e, muannas dan muzakarnya ngikut kepada yang setelahnya. Maksurun ma, ah itu fa'ilnya ataupun naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya. Maksurun ma qoblaha, apa yang sebelumnya dikasroh saya ulangi, bommah eh, kasroh ditakdirkan pada isim mu'rob yang akhirnya ia lazimah, yang dikasroh apa yang sebelumnya. Contoh al-qadhi, ad-da'i, al-murtaqi, al-murtaqi irtaqo yartaqi, orang yang naik. Wa yusamma manqusan dan isim-isim yang akhirnya ya lazimah disebut dengan isim manqus. Kenapa disebut dengan isim manqus? nahuna naqasa minhu ba'dul harakat karena hilang darinya sebagian harokat. Ya. Kemudian juga alasan yang lain wali annala mahu wahya alia tuhzaf idza nuwin. Alasan yang lain karena lamul kalimahnya yaitu yaknya itu dibuang ketika ditanwin, ya kan? Al kobi dibuang alif lamnya. Jadi apa? Qadin. Ada naqs di situ kan? Yaknya. ada dai dibuang alif lamnya jadi apa? Da'in. Al-murtaqi dibuang alif lamnya di murtaqin. Jadi alasannya disebut isim ini dengan isim yang apa? Mankus, mankus yang dikurangi ya karena yang pertama harokatnya berkurang. Yang kedua, ya-nya ataupun lamul kalimahnya itu ya dibuang ketika ditanwin atau ketika dibuang alif lamnya. <clears throat> ya, al-qadhi qadin. Ya. Ya. Ad-da'i da'in sudah kita sering jelaskan. Ya. Tanwin yang ada pada qadin itu tanwin tamkin, bukan tanwin iwab seperti pada jawarin, ghawashin. Beda. <clears throat> wa yusamma eh, wa yusamma manqusan. Isim ini disebut dengan isim manqus. Contohnya yauma yad'ud da'i. Yauma yad'ud da'i. Arabnya ya yauma apa? zaman. Ya. Ini muta'alliq dengan ya mahdhuf uzkur ingatlah yauma yad'u da'i hari sang penyeru menyeru hmm. <clears throat> ataupun muta'aliknya dengan bomir wawu pada yakhrujun sebelumnya yakhrujuna minal ajdas ya. kemudian yad'u bagaimana Arabnya yad'u ha fi'il mudhari' marfu li tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa alamat rafi dhammah muqaddar dhammah muqaddarah ala ala al-waw al-mahdhufah. Ya, aslinya ada wawunya da'u karena ada pertemuan di sini dua sukun, sukunya ada pada wawu dan sukunya ada pada alif lam di situ, maka dibuanglah wawunya ya da'u. Iya. Kemudian ada فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة ini asalnya adai dibuang takhfifan dalam rangka meringankan yauma yad'u da' kalau berhenti aslinya adai dibuang takhfifan untuk meringankan ya. dan jumlah yang setelah yauma itu fi'liyah fi mahalli apa jarin mudhafun ilaih ya. <clears throat> kemudian muhti'in ila da' muhti'in ila da' muhti'in maknanya musri'in mereka bersegera ya mendatangi al da' penyeru itu israfil katanya ya coba di Arab muhti'in hal mansub untuk kita bisa mengetahui tentunya harus melihat ya ayat sebelumnya hal mansub wa alamatu nasbihi al ya niabah anil جمع مذكر سالم إلى الداع جار مجرور متعلق بمهطعين متعلق dengan muhti'in الداعي اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة منع من ظهورها الثقل الثقل berat وتظهر فيه الفتحة لخفتها نحو أجيب داعي الله dan muncul padanya pada apa hmm? watadharu fihi tampak padanya pada apa? Pada isim isim mankus, isim yang akhirnya ya lazimah. Tampak pada isim mankus atau isim yang akhirnya ya lazimah fathah. Al-fathatu iramnya apa? <coughs> Wa harufi fi al-fathatu sebagai fa fa'il dari tazhar. Ya. Wa tadharu fil fathatu li khiffatiha karena ringannya fathah pada huruf ya. Nahwu contohnya ajibu da'i Allah. Sambutlah da'i Allah. Penyeru yang menyeru kepada Allah. Coba di Arab ajibu. Hello am amrin ajaba yujibu ajib. Untuk antum ajibu. Ajibu fi'lu amrin mabni ala hazfin nun. Ya. Di niyabah anis sukun. annahu apa? Dari afal khamsah ya diambilnya. Kemudian al-wawu dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Al-alif lil fariqah da'iya maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al-fatha dhahira al akhirih wa huwa da'iya mudhaf. Lafdul jalal Allah mudhafun ilai majrur wa alamatu jarhi al-kasrah. Yaitu yang kedua. Jadi yang pertama, tiga harokat itu ditakdirkan semua. Dhamma, fathah, kasrah. Yaitu yang pertama pada apa? Isim atau semua isim yang didofahkan kepada yang mutakalim. Yang kedua pada isim maksur. Kemudian yang kedua ditakdirkan padanya dhammah dan kasrah. Tidak fathah. Ini pada apa? Isim mankus. Adapun fathah pada isim mankus tampak keluar. Ya. <clears throat> Kemudian yang ketiga وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل بالآلف بالألف وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو أو بالياء نحو يدعو يرمي تظهر وتظهر الفتحة نحو لن يدعو ولن يرمي والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم ditakdirkan كان dan فتحة Ya, dhamma dan fathah ditakdirkan pada fil mudhari yang mu'tal dengan alif. Pada fil mudhari yang akhirnya huruf illah berupa alif. Jadi dhamma dan fathah ditakdirkan pada fil mudhari yang mu'tal dengan alif. Ya. Wa tuqaddaru dhamma faqat fil fi'l mudhari' al-mu'tal bil waw. Tadi belum dicontohkan. Atau ada contohnya di bawahnya ya. Saya ulangi, dhammah dan fathah ditakdirkan pada fil mudhari yang mu'tal dengan alif. Apa contohnya fil mudhari yang mu'tal dengan alif? Hmm? Yarda. Ya, yarda. Ya. lagi? Yas'a. Ya. Apa lagi? Yakhsha dan yang semisalnya. Itu di situ dhammah dan fathah ditakdirkan. Ya. <clears throat> Yas'a Muhammadun ila al-majdi. Ya. Kemudian lan yas'a Muhammadun ilal majdi. Situ dan fathah tidak keluar, ditakdirkan. tuqaddaru dhamma faqat fil al mudhari' al-mu'talli bil wawi au bil ya. Dan ditakdirkan dhamma saja ya, pada fi'il mudhari' yang mu'tal dengan wawu ataupun dengan ya. Ini pembahasannya pada apa? Fi'il ya. Kalau yang sebelumnya di atas pembahasannya tentang isim-isim. Sekarang tentang fi'il. Jadi dhamma dan fathah itu ditakdirkan pada fil mudhari yang akhirnya huruf illah alif. Ya, kemudian ditakdirkan dhamma saja pada fil mudhari yang akhirnya huruf illah wawu dan ya. Ya, contohnya yad'u yarmi. Yad'u yarmi, yad'u Muhammadun misalkan. Apa? Allah. Ya. Muhammad berdoa kepada Allah. Yad'u di situ bomahnya ditakdirkan. Hanya bomah saja. Ketika mansub dikeluarkan fathahnya. Lan yad'uwa gitu kan. Yarmi lan yarmiya. Yarmi Muhammadun misalkan apa? Hajaratan melempar sebuah batu. Ya, ketika lan ditambahkan maka keluar di situ tanda nasabnya fathah. Lan yarmiya. Ya. Wa tadharul fathatu nahu dan fathah tampak pada fi'il mudhari yang akhirnya wau dan iya. Lan yad'uwa, lan yarmiya. Ya, kenapa? Ya karena ringan. Ya, ya untuk menerima harokat fathah. Berbeda halnya dengan dhammah. Bisa sih menerima cuma berat. Lan eh, yad'uwu berat. Yad'uwu yarmiyu berat pada lisan orang-orang Arab sehingga ditinggalkan hanya ditakdirkan. Adapun pada adapun fathah maka itu ringan sehingga dimunculkan. Kemudian bagaimana jazmnya? FIL-FIL tersebut. Ya. Wal jazmu fi salasati bil hazzi kama taqaddam. Ya. Jazm pada tiga fiil ini tiga fiil ini maksudnya apa? Fiil yang mu'tal dengan alif seperti yarda yas'a ataupun fiil yang mu'tal dengan apa? wawu seperti yad'u yarju ataupun fiil yang mu'tal dengan ya seperti yarmi yaqdi pada tiga fiil ini ya dijazmkan dengan al-hadzf pembuangan Kama taqaddam sebagaimana yang telah lewat. Ya. Yas'a dikasih lam lam yas'a. Dibuang alifnya. Yad'u dikasih lam lam yad'u. Yarmi dikasih lam lam yarmi. Ya, jadi tanda jazmnya adalah apa? Bil hadzaf dengan membuang huruf illahnya. <clears throat> Ini sudah lewat. Tinggal antum merojak kembali. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pasal berikutnya? Hmm apa? Iya tadi sebagai maf'ul bi maf'ul. sama maksuron. Itu sebagai maf'ul. Di situ naibul fa'ilnya huwa. Ya kembali kepada al-ismul mu'rab allazi akhiru alifun lazimah. Jadi sama yusammi itu adalah fi'il yang butuh kepada dua maf'ul. Ya, ketika dibuang fa'ilnya maka maf'ul yang pertama dijadikan sebagai naibul fa'il, adapun yang kedua tetap sebagai maf'ul seperti ya contoh yang lain akto itu juga butuh kepada dua maf'ul. Kalau dikatakan akto itu Muhammad dan malan, saya memberikan kepada Muhammad harta, dibuang pemirtanya jadi uqtiya. Muhammadun malan. Maf'ul yang pertamanya dijadikan sebagai apa? Naibul fa'il, yang kedua tetap sebagai maf'ul. <clears throat> Paham? Yang lain? Hah? Iya. Yang kedua karena ya lamul kalimahnya yaitu ya dibuang ketika ditanwin atau ketika dibuang alif lamnya. Qadin yang dibuang tuh ya-nya. Ya. Dibuang ya-nya. Karena ada pertemuan dua sukun sudah kita sering lewatkan. Aslinya qadin ada pertemuan dua sukun, sukunya ada pada ya dan sukunya ada pada tanwin. Maka dibuanglah ya-nya sehingga tanwinnya menempel pada bod, qadin akhirnya. Faslun. <coughs> Fasal yang berikutnya Al ismul ladzi la yansorif. Ini diakhirkan pembahasannya karena panjang. Yaitu tentang isim yang la yansorif. Apa itu makna asorof Hah? Mana asorof apa? At-tanwin atau al jar bil kasrah. sorof adalah tanwin ataupun jar dengan kasrah. Kalau dikatakan isim ini la yansorif tidak munsorif, maka maksudnya adalah bahwasanya isim tersebut tidak bisa ditanwin dan juga tidak bisa dicarakan dengan kasroh. Bobitnya <clears throat> atau bobitnya batasan isim itu ghairu munsharif tidak bisa dikasroh ketika majrur tidak bisa ditanwin adalah ma fihi illatan min ilalin tis'in aw wahidatun taqumu maqamal illataini isim lain sorif adalah isim yang padanya ada dua illah dari illah-illah yang sembilan. Ataupun padanya ada satu illah tapi menduduki posisi dua illah. Ya sebelumnya perlu kita ketahui <clears throat> bahwasanya hukum asal daripada isim itu munsorif. Ya, ketika ada isim yang keluar dari asalnya menjadi ghairu munsorif perlu ditanyakan apa sebabnya. Sebabnya adalah adanya keserupaan dengan kalimat yang tidak munsorif, yaitu adanya keserupaan dengan fiil. Ya. Adanya keserupaan dengan dengan, dengan fiil dalam dua hal, yaitu pada dua ilah cabang. Jadi kita tahu bahwasanya fiil-fiil itu apa? Huruf munsorif ya kan, tidak bisa ditanwin, tidak bisa dikasroh Kenapa? Ya demikian karena pada fiil itu ada dua ilah. pada dua ilah cabang. Ya. Satu ilah itu kembali kepada lafadznya. Di mana yang namanya fi'il-fi'il itu diambil dari isim, dari masdar. Ya, doroba diambil dari dorob, berarti cabang kan ini doroba ini. Iya. Nah, itu alasan yang pertama. Yang ada pada fi'il sehingga dia fi'il tersebut huruf munsorif. Yang pertama adalah alasan yang kembali kepada apa? Kepada lafadz. Dia mustaq min ghairi atau min ismin diambil dari isim. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah ilah yang kembali kepada makna, kepada makna yaitu dari sisi ifadah, faedah yang diberikan. Di mana fiil itu tidak bisa menghasilkan faedah kecuali ketika disandarkan padanya isim. Iya kan? berubah saja tanpa ada failnya, belum sempurna, iya kan? Horoja saja sendirian tidak sempurna. Tatkala kita tambahkan padanya isim horoja, ya Muhammadun baru sempurna maknanya. Berarti dia juga cabang juga, ya kan? Karena dia butuh kepada isim. Berarti dia cabang kepada yang dia butuh kepadanya. Ya. Ah itu, bisa dipahami itu dua ilah yang ada pada fiil yang menyebabkan dia kalau Yang pertama adalah ilah yang kembali kepada lafad di mana dia diambil dari isim. Sesuatu yang diambil dari yang lain berarti cabang dia. Yang kedua adalah ilah yang kembali kepada makna, di mana si fiil ini tidak bisa memberikan makna yang sempurna kecuali ketika disandarkan kepadanya isim. Berarti dia butuh kepada isim, maka dia juga cabang dari sisi ini. Ya. <clears throat> Adapun isim dia bisa membentuk jumlah yang sempurna dengan isim yang lain gitu, tanpa fiil bisa. Ya. Nah, <clears throat> kalau ada pada isim dua ilah mutlak lah ilahnya nggak mesti persis seperti ilah yang ada pada fiil. Kalau ada pada isim dua ilah yang satu kembali kepada lafaz dan yang lain kembali kepada makna, maka dia pun diserupakan dengan fiil dalam hal hukum yaitu ghairu mansuris. Dan ilahnya mutlak sifatnya. Enggak mesti persis seperti ilah yang ada pada fiil. Pokoknya ketika ada fiil ataupun ada isim <sniffs> didapati padanya dua ilah yang satu kembali kepada lafaz dan yang lain kembali kepada makna, maka dia pun digabungkan seperti fiil. Ghair Gitu. Nggak mesti persis ilahnya seperti yang ada pada fiil tadi. Mustaq, kemudian ifadah, tidak mesti. Nah, seperti pada contoh eh, Ahmad. Ahmad. Ini huruf munsharif. Kenapa? Karena padanya ada dua ilah Cabang. Yang pertama kembali kepada lafad. Yaitu apa? Lafadnya. Hah? Kembali kepada lafadnya apa? Ahmad. Wazan fi'il. Ini kan kembali kepada lafad. Kan gak persis banget ya seperti tadi contoh toroba. Yang kedua ilah yang kembali kepada makna itu apa? Alamiah. Iya kan? Ini kembali kepada makna ah, dengan dua ilah, dengan dua ilah ini Ahmad kalau Soris Enggak persis enggak masih persis gitu. Pokoknya kalau ada dua ilah yang kembali satunya kembali kepada lafaz ataupun iya kemudian yang kedua kembali kepada makna maka dia ghairu Soris karena ada kemiripan dengan fiil. Nah itu. Ataupun padanya ada satu ilah, tapi satu ilah ini menduduki posisi ilah setelah diruntut ternyata dia menduduki posisi dua ilah seperti seumatal jumu' hmm. ya masa jidu kenapa ini kau baru munsorif jawabannya karena padanya ada satu ilah tapi menduduki posisi dua ilah ya dari sisi maknanya jamak ini seolah-olah sebagai ilah yang kembali kepada makna iya kan karena jamak adalah cabang dari mufrad ya kemudian dari sisi yang lain dari sisi lafadznya itu tidak ada bentukan-bentukan mufrad yang semisal dengan sekomentah jumu ini. Ya bentuk-bentuk jamak taksir itu banyak, ada yang serupa. ya Dengan bentuk mufrad. Ya Seperti kutubun, kutub ini jamak taksir. Ada yang semisal dengan atau yang sewazan dengan jamak taksir ini kutub ya kubul ya kan ya itu kan persis kan mufrad adapun si al jumu jamak taksir yang dibentuk di atas si al jumu itu tidak ada bentuk mufrad yang sama dengan dia adapun bentukan-bentukan jamak taksir yang lain selain si al jumu itu ada yang sama dari bentuk mufrad nah, ini dianggap sebagai satu ilah yang kembali kepada lafad bisa difahami ya, jadi dari sisi lafadnya si al jumu itu tidak ada ya bentukan-bentukan mufrad yang sewazan dengannya. Berbeda dengan wazan jamak taksir yang lain, ada yang sama dari bentuk mufrad. Iya. <clears throat> Kemudian kita lihat di sini rinciannya wal ilalu tis'u hiya illah ilah yang sembilan itu adalah yang pertama al jamak jamak dan disebut dengan ilah fara'iyah ilah cabang jamak itu cabang dari apa mufrad iya kan ya. jamak wa waznul fi'li wazan fi'il timbangan fi'il ini pun cabang dari wazan isim karena isim harusnya dia pada wazan khusus tapi dia keluar dari wazannya khusus maka berarti dia cabang dari wazannya yang asli wazan fi'il berarti keluar dari wazan isim berarti ini cabang adil Ya, adl juga cabang. Ya, dari ma'dul min. Ya, dari sesuatu yang dia diadulkan darinya. Seperti apa? Al seperti kubar, kubar. Itu diadulkan dari al-kubar. Ya. <clears throat> Dan yang semisalnya nanti insyaallah akan ada rinciannya. Wa ta'nis, ta'nis juga cabang dari apa? Tazkir, muzakkar, ya kan? Wa ta'rif, ma'rifah juga cabang dari apa? nakiroh karena asalnya nakiroh isim-isim itu. Tarkib cabang dari ada mutarkib, ya kan? Kemudian wal alif dan nun az-zaidatan, alif dan nun tambahan. Ini juga cabang dari isim yang tidak ada alif dan nunnya. Wal ujmah, ujmah cabang dari arabiyah. Sifah, cabang dari mausuf. Ya, sifat yang dimaksud di sini adalah ma adalah ala ma'nan qaimin binafsih. Apa yang menunjukkan makna yang tegak pada dirinya itu sifat. Ya. Makna yang menunjukkan apa apa yang menunjukkan kepada makna yang tegak pada dirinya ataupun pada ghairi. Ma dalla ala ma'nan fi ghairi. Ma dalla ala ma'nan qaimin fi ghairi. Apa yang menunjukkan makna yang tegak pada yang lain. Ya. Yajma'uha qawlu syair. Tujuh ilah ini terkumpul pada ucapannya penyair. Ini harus dihafal ya. Ijma' wazin adilan annis bi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasu qad kamula. Ijma' maksudnya apa? Ijma' jamak. Wazin maksudnya apa? Wazan fi'il. Adilan maksudnya? Adil annis maksudnya apa? Ta'nis. Ma'rifah maksudnya apa? Ah? Ta'rif. Iya. Rakib maksudnya? tarkib. Tarkib apa yang dimaukan? Masji. Karena tarkib ada beberapa macam. Ada ibofi, ada isnadi. Tapi yang dimaukan di sini tarkib masji. Wazid maksudnya apa? Ziyada, Ziyadah alifan nun. Ujmah. Ya jelas ya, ujmah. Falwasu maksudnya apa? Asyifa. Qad kamula. Maka sungguh telah sempurna. Ya. Di sini akan dijelaskan oleh beliau rinciannya. Ya, satu demi satu. Ya. Fal jam'u syartuhu an yakuna ala sighati muntahal jumu'. Ya. Maka jamak syaratnya agar dia huruf munsharif ya agar dia di atas sighah muntahal jumu'. Sighah itu bentuk, muntahal jumu' maksudnya bentuk di mana bentukan jamak-jamak taksir itu berakhir padanya. Kalau sudah dijamakkan dengan jamak ini sudah nggak bisa lagi setelah itu dijamakkan. Jadi bentukan jamak itu masih bisa dijamakan kepada jamak-jamak yang lain. <clears throat> Kalbun, kilab, aklub. Kalau sudah dijamakan dengan jamak ini akalib, akalib sudah nggak bisa lagi setelah itu dijamakan. Itu makanya disebut dengan apa? Sihomun tal bentuk di mana bentukan-bentukan jamak itu berakhir padanya. Wahia waktu mafa'il dan dia sihomun tal jumu' tersebut adalah yang pertama bentuk mafa'il Ya, di atas wazan mafa'il. Ya, setelah alif taksirnya ada dua huruf. Ya. Tadinya kan maf'al, ya kan? Mafa'il, alifnya alif taksir. Ya. <clears throat> Yang menunjukkan adanya pemecahan menjadi jamak taksir. Contohnya masajid, masjid, masajid. Setelah alif taksirnya ada berapa huruf di sini? Dua huruf. Wadarohim, wa ghanaim. Di sini dicontohkan dengan contoh yang berbeda. Masajid, darahim, ghanaim. Itu menunjukkan bahwasanya sihir muntahal jumuk tidak mesti. Awalnya mim. Ya tidak mesti. Yang jelas setelah alif taksirnya ada dua huruf. Maka itu sihir muntahal jumuk. Makanya di sini dicontohkan dengan contoh yang berbeda. Masajid ini akhirnya mim. Darahim akhirnya dal. Ghanaim, ghain dan seterusnya. Au mafa'il ataupun sihoh yang kedua dari sihoh mental jumu adalah sihoh mafa'il. Setelah alif taksirnya ada tiga huruf. Tengahnya sukun. Iya, tengahnya sukun. Mafa'il. Contohnya masabih, maharib, dananir. Ya, masabih dari misbah. Ya, maharib dari mihrab, dana dari dinar. Ya, wa hadhil illatu hiya al illah al-ula min al-illatain allati kullu wahidatin minhuma tamna'u surfa wahdaha wa taqumu maqama al-illatain. <clears throat> Illah ini yaitu sifat mutal adalah illah yang pertama dari dua illah yang masing-masing dari keduanya itu bisa menghalangi isim dari sorof sendirian. Ya, jadi yang menghalangi sorof pada isim secara sendiri ada dua, yang pertama adalah muntahil jumu. Yang kedua taknis dengan alif. Ya. Saya ulangi, ya. Ilah ini adalah ilah yang pertama dari dua ilah yang masing-masingnya bisa mencegah isim dari sorf secara sendirian ataupun dengan sendirinya. Watakumu makomal ini dan masing-masingnya menduduki posisi dua ilah. Ya. Sama juga eh, seperti apa contohnya? Atau yang kedua nanti insyaallah. Ya. Kalau diteliti taknis dengan alif pun ya itu kembalinya kepada dua ailah. Yang pertama yaitu kembalinya kepada lafaz yaitu dari sisi alif tadi melekat. Ya, pada isim tersebut ini sebagai ataupun dianggap sebagai satu ilah yang kembali kepada lafaz. Kemudian taknis itu cabang dari tazkir itu juga ilah yang kembali kepada makna. Kemudian singkat aja ya caranya ya, jangan kebusing. Wa amma waznul fi'li fal muradu bihi an yakuna al ismu ala waznin khas bil fi'li. Adapun wazan fi'il itu tidak mutlak. Ya tidak mutlak. Bahwasanya semua isim ya, yang menyerupai wazan fi'il apa saja mesti dia misalkan ghairu musharif tidak. Jadi tertentu saja. Dari wazan tertentu saja. Wa amma wazan satu sebelumnya kita jelaskan bahwasanya di sana ada wazan-wazan yang merupakan wazan khusus dari isim ataupun dari fi'il. Dan di sana ada wazan yang seringkali ataupun dominannya digunakan untuk isim ataupun dominannya digunakan untuk fi'il. Ya. Kalau misalkan di sana ada satu wazan yang khusus untuk fi'il, maka ketika ada isim yang menyerupai wazan ini, maka dia bersama ilah yang lainnya menjadi wal munsorif ada juga di sana ada wazan yang dominannya digunakan untuk fi'il, ada juga untuk isim tapi jarang. Nah, ketika ada satu isim yang menyerupai wazan ini yang dominannya digunakan untuk fi'il, maka dia walaupun munsorif ketika ada ilah yang lain yang menemaninya. Kan nggak cukup ya dengan satu ilah ini kan menghalangi dia dari sorof. Nah, kemudian kalau di sana ada wazan fi'il yang digunakan juga pada isim sama-sama banyak penggunaannya, maka ini tidak menghalangi isim dari apa? Sorof. Nah, itu rinciannya. Jadi kalau di sana ada wazan yang khusus untuk fiil, ketika ada isim yang menyerupainya, ditambah lagi dengan satu ilah yang lain, maka isim tadi menjadi apa? Ghairu munsorif. Ataupun yang kedua, kalau di sana ada wazan fiil yang dominannya digunakan untuk fiil, kemudian ada isim yang menyerupai wazan tadi, ya ditambahkan dengan ilah yang lain, maka dia menjadi warumun munsorif. Tapi yang ketiga, ada wazan yang sama-sama digunakan pada fiil dan isim kalau ada isim yang menyerupai wazan tersebut dengan fiil maka apa? Tidak menjadikannya dia wadah musorif tetap musorif. <laughs> ya, sini dikatakan an yakunal ismu ala waznin khas. Yaitu ketika isim itu pada wazan khusus bagi fiil. Tidak ada wazan semisal ini pada isim. Seperti syammara. Ya, syammara di al-mim dengan mentasydid mim tashmir mengincingkan lengan baju ataupun bersemangat ya. Sahih Syamir sudah lewat kan? Wala tazal zakirul maut. Ya, fa inna nisyanahu dhalalun mubinu. <coughs> Itu wazan khusus, yaitu wazan fa'ala, khusus bagi fi'il. Juga diantara antara wazan khusus yang lainnya duriba. Duriba bil bina lil maf'ul ya mabni lil maf'ul <coughs> duriba kemudian juga yang lain intolaqa wa nahwihi dan yang semisalnya al afal al madhiyah dari fi'il fil madhi al mabdu'ati bi hamzatil wasl dari fi'il fil madhi yang diawali dengan hamzah wasl semuanya adalah wazan khusus bagi apa fi'il intolaqa istaghfara apalagi ya if'alla dan yang lainnya idza summiya bi syai'in min dzalik apabila ada seseorang dinamai dengan sesuatu dari wazan-wazan ini maka dia hurum mensorif kalau ada orang namanya duriba ya Ja'a duribu <laughs> roh itu duriba Marol itu bi duriba Nama orang misalkan Ya, warim mensorif Ya, ilah yang pertama adalah ilah yang kembali kepada lafad yaitu wazan fiil. Yang kedua alamiah. ya kan? Atau ada orang namanya intolako. Iya mau nggak apa-apa nggak ada yang nyalain. Saya mau ngasih nama itu riba. Tapi kasihan ya pukulin terus ya. Jangan. Ya. intolako atau punya semisalnya. Ya, kalau ada ya sesuatu dinamai dengan nama-nama ini ataupun dengan wazan ini yang merupakan kehususan bagi fiil maka dia bersama ilah yang lain menjadi apa? Awal munsorif. Au yakuna fi awalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'li wa huwa lil fi'li fi waznih ka ahmada wa yazida wa taghliba wa narjisa ataupun ketika di awalnya. Ya. Di awal isim tersebut ada tambahan seperti tambahannya ada pada fiil. Wa huwa musyarikun lil fi'li fi wazni. Dan dia sama dengan fiil dalam wazannya. Ya, seperti Ahmada, Yazida, taghlib Narjis. Ini juga uhur munsharif. Kenapa? Karena di awalnya ada tambahan semisal tambahannya ada pada fiil. Ana itu itu. Kemudian dari sisi wazannya sama dengan wazan fi'il. Ini juga yang menyebabkan isim tersebut apa? Ghairu munsharif. Ahmad di situ ya pada awalnya ada tambahan seperti tambahan fi'il seperti af'alu ya kan. Kemudian dari sisi wazannya ya, seperti wazan fi'il ya fi'il mudhari. Ya. Juga Yazid taglib narjis. <clears throat> Insyaallah ini mudah. Ya. Nah itu. Yang pertama ataupun yang keberapa? Yang kedua, wazan fi'il. Ya. <clears throat> Tidak perlu kita panjang lebar, yang penting kita bisa memahami matanya. Ya silakan ada yang ditanyakan. Melebarnya kalau ada pertanyaan saja silakan bil bina lil maf'ul ya bentukan untuk maf'ul ya kan duriba kan untuk maf'ul kalau dikatakan duriba zaidun ya berarti di situ untuk maf'ul kan duriba kalau boroba untuk fa'il mabni lil majhul sama mabni lil maf'ul Ya, tadi disebutkan bahwasanya kalau ada isim yang akhirnya itu ada tambahan seperti hamzah, ya, ta dan nun, maka dia kalah isim tersebut harus ngikut kepada fiil tentunya dengan ilah yang lain. Kenapa? Karena ya fiil tersebut ataupun fiil-fiil lebih berhak dengan tambahan-tambahan ini. Iya, hamzah, ya, ta dan nun. Kenapa? Karena tambahan-tambahan ini ketika masuk kepada fiil itu ada maknanya, ya kan? Ahmad untuk apa mutakallim ya kan Yazid untuk Huwaib tapi kalau pada fiil eh, pada isim nggak ada kan nggak ada makna tambahan sehingga lebih kuat fiil gitu meskipun ada pada isim ya sehingga ya dikuatkan apa fiilnya lebih utama ya disantang untuk fiil sehingga kalau ada isim yang menyerupainya maka dia mamnu minasorof kenapa karena tambahan tadi ketika masuk kepada fiil itu ada maknanya ketika masuk kepada isim nggak ada Hah? Apa? apa? Hari paham. Hah? Iya. Jadi sih komentar jumu' itu menduduki dua ilah cabang. Satu ilah tapi bisa menduduki dua ilah. Ya, ilah yang pertama kembali kepada lafab ya lafad di mana pada lafadnya si komentar jumu ini tidak ada yang serupa ya dengan isim isim mufrad nah itu kan ilah kembali kepada lafad jama-jama taksir kan banyak bentukannya tuh ya kan bentukannya banyak ya setiap jamak taksir itu ada yang menyerupainya dari bentuk mufrad gitu adapun kalau komentar jumu jama taksir yang dibentuk di atas komentar jumu ini tidak ada katanya yang serupa dengan apa bentukan-bentukan mufrad. Kayak rijal, rijalun kan jamak taksir. Ada nggak yang serupa dengan bentuk mufrad? Ada nggak bentuk mufrad yang sama dengan ini? Ada kan? Kitab. kan kitab. Iya kan? Rijalun kitab sama tuh bentuknya. Ya, kalau tadi kutubun dengan kubul ataupun dubur ya kan sama tuh mufrad. Tapi kalau siomatal jumuk katanya nggak ada, ya jarang sekali ya didapati. <clears throat> Nah, itu dianggap sebagai satu ilah yang kembali kepada lafal. Adapun dari sisi maknanya jamak ini kan cabang dari mufrad. Ini dianggap sebagai ilah yang kembali kepada apa? Makna gitu. Sehingga kalau diteliti ada juga. Yang lain? Ya, kemudian yang berikutnya. Hafalannya banyak ya? Hah? <laughs> hafalannya banyak ini. Dari mulai mana hafalannya berarti? Tukodar. Ya, hafalannya sedapatnya lah. Nyicil nggak apa-apa, utang. <laughs> Ya kalau nggak kayak gini lama ya. Targetnya setengah tahun selesai ya. Biar nanti antum bisa langsung ikuti lagi kan, ngajar lagi hokipnya. Itu. Insya Allah kalaupun dilanjutkan ya kita yang lain. Ayo kita masuk ke pembahasan berikutnya karena waktunya panjang nih. Ya. Wa ammal adl fahuwa khurujul ismi an al asliyah. Adapun adl maka maknanya adalah keluarnya isim dari bentuknya yang asli. Itu adl. Maknanya secara istilah menurut istilahnya ahli nahu. Adapun al adl menurut bahasa ya Diddu al jaur lawan dari apa? Zalim ya kan? Adil ya lawannya zalim itu secara bahasa. Adapun maknanya secara istilah yaitu istilahnya ahli nahu itu lebih khusus yaitu khurujul ismi an sighatil asliyah <clears throat> keluarnya isim dari bentuknya asli ya. meskipun maknanya tetap sama keluar gitu dari bentuknya asli tapi maknanya sama imma tahqiqan ada kalanya keluarnya isim ini dari bentuknya yang asli secara hakiki seperti uhad ini dari wahidun wahidun ya kan dari wahidun wahidun <clears throat> atau mauhad ada dua wazan ya si mutal jumu ataupun sihah mutal jumu adil pada adad itu ada dua siho siho yang pertama fual seperti uhad siho yang kedua maf'al mauhad ya suna masna dua dua itnain itnain itu kan ataupun masna, suna ataupun masna, sulasa, salasa, salasa. Itu adalah ma'dul dari bilangan yang berulang. Ya. Sulas dari salasa, salasa. Tanpa wau atos. Ya. Maslah dari salasa, salasa. <clears throat> Ja'anil kaum misalkan sulas. Datang kepadaku kaum itu sulas tiga-tiga. Maksudnya apa? Salasa, salasa. Gitu maknanya tetap ya. yang berubah apa sihohnya lebih ringkas ini itu faedahnya adil ya meringkas kalimat yang tadinya panjang dua kalimat menjadi satu ya isnain isnain jadi apa masna ringkas ruba arba'ah arba'ah ataupun marba' ah bilangan satu adil dari bilangan satu sampai keempat itu itifak kesepakatan iya sepakat mereka ahli nahu bahwasanya bisa diadalkan ya bilangan dari 1 sampai 4. Adapun dari 5 sampai 10 ada khilaf ya bisa juga boleh juga karena didengar yang seperti itu dari kalam orang Arab. <clears throat> Kalau khomis sama khumas ataupun mahmas, sudas, masdas. Ya. Kemudian tujuh apa? Suba, masba. Suman, masman. Tusa, matsa. Usyar, ma'ashar. Gitu kan. فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة sesungguhnya itu semua uhad, mauhad, tuna sampai marba itu diadalkan ya dari lafaz-lafaz bilangan usul yang asli yang berulang fa aslu ja'al qaum uhada maka asal dari kalimat ja'al qaum uhada adalah ja'u wahidan wahidan Irobnya ya, apa? Berarti uhada hal ya. Kaum itu datang dalam keadaan satu persatu atau satu demi satu. Ja'al qaumu uhada. Ini aslinya ja'u wahidan wahidan itu aslinya. Diadalkan menjadi lebih ringkas uhada. Wa kadza aslu mauhad demikian pula asal dari mauhad yaitu ja'u wahidan wahidan. Wa aslu ja'al qaumu masna asal daripada ja'al kaum masna adalah jauh isnain isnain Mereka datang dua orang dua orang. wakaza fil baki Ya demikian pula pada sisanya. Ya. Kemudian juga yang semisal ini ataupun yang dimasukkan ke dalam macam yang pertama ini yaitu adalah yang sifatnya hakiki atau sebelumnya Perlu kita ingatkan bahwasanya adil hakiki itu pada sifat, pada sifat-sifat seperti uhad, ya funa pada sifat-sifat. Ditambahkan yaitu ams, ya. Ams apabila dikendaki hari sebelum harimu ini berarti hari kemarin Jumat. Ames itu adil dari al-ames Ya. Ames itu ada dari al-ames. Kemudian juga ukhor dari al-ukhor. Ya, ukhor dari al-ukhor. Kubar dari al-kubar. Jadi masih ada yang lain. Jadi adil yang hakiki itu terjadi pada sifat-sifat bilangan. Ada Adapun nanti yang kedua, adil yang sifatnya takdiri, ditakdirkan saja itu terjadi pada zawat, zat-zat. Nama-nama orang. Ya. Baik kita baca wa imma takdiron kal ala allati ala wazni fu'al. Ada kalanya adil itu sifatnya takdiran saja, sifatnya ditakdirkan saja. Ya. Maksudnya apa ditakdirkan? Ya maksudnya adalah bahwasanya mereka para ahli nahu ketika mendapati isi isim tersebut seperti Umar, Zuhal, Zufar itu tidak mensoris. Mereka hanya mendapati padanya satu ilah saja itu alamiah. Kemudian apa kiranya? Ilah yang lain gitu. Yang ada pada Umar, Zufar, Zuhal dan misalnya yang menyebabkan dia kalau mensoris. Mereka teliti nggak ada gitu ilahnya. Sehingga dianggap saja sudah adil ya, itu takdiran ya dianggap saja ilahnya dari Amir Umar dari Amir Sufar dari Zafir itu penakdiran saja ilahnya itu makanya bukan hakiki <clears throat> berbeda dengan yang sebelumnya Wahad dari Wahidan Wahidan ya, ini terjadinya pada nama-nama kalau pada sifat itu adanya hakiki pada nama-nama adanya apa takdiri ya. Ada yang bertanya kan? Ya bisa diharap dah nazil khafid bisa. Fit tahqiq ya. Dibuang huruf apa? Khafidnya sehingga mansub fit tahqiq artinya. Imma fit tahqiq gitu. Khurujul ismi an sighatil asliyah fit tahqiq dibuang fi-nya. Ini tahqiqan jadi mansub ala nazil khafid. Mansub karena di huruf khafidnya. Ataupun juga yang lainnya. Hal ditakwil. Berarti kalau hal ditakwil dengan sifat. Ya, muhakkakon. Muqaddaran. <clears throat> Allah alam. Jadi mereka ketika mendapati semisal Umar, Zufar, Zuhal itu nggak ada ilah yang lain selain apa? Alamiah, maka mereka harus mencari ini ilah yang lain agar jangan agar apa? Agar jangan sampai kaidah mereka itu rusak. Kaidah mereka akan menetapkan bahwasanya isim itu hurum sorif ketika padanya ada dua ilah. Di sini Umar, Zufar dan semisalnya hanya ada satu ilah. Bagaimana ini? Dicari yang lain. Ternyata yang lebih tepat adalah apa? Adil sehingga ditakdirkanlah adalah untuk melengkapi apa? ilah Hmm. Kalau adil pada isim yang muannas itu wazannya fa'ali. Hazimah hazami. Hmm. Gimana ada yang lain? Kalau ada pertanyaan, jalan terus nih pembahasannya. Tak nih tinggal. Cukup ya? Sudah banyakkan ini, dihafalkan. Ya, dipraktekkan terus. Berlatih, membaca dan membaca. Diimbangi. Terkadang untuk mengasah zauk, rasa ya sehingga antum bisa membaca dengan cepat itu butuh waktu yang lebih lama daripada belajarnya sehingga sekarang antum sambil belajar teorinya praktekkan apa yang antum dapatkan baca kutip-kutip yang ringan sehari targetkan satu muka ataupun satu lembar ya <clears throat> kamus jangan lupa itu nggak terasa sedikit demi sedikit terkumpul banyak mufrodat ya kalau kita sudah dewasa cara menghafalnya tidak seperti anak TK ya satu kalimat demi kalimat dihafalkan tapi dengan cara banyak baca iya selesai ini baca lagi iya nanti lama-lama terkumpul banyak mufrodat dari sekarang ya kalau enggak ya antum kurang hasilnya iya cukup dulu ya jangan enggak terlalu berat nanti beban apa menghafalnya dan juga merojaannya antum baca lagi kalau ada yang sulit silahkan ditanyakan Ya. Yang kemarin itu hmm. apa itu? Hmm. Ya Rob dari sini itu mana? Ada yang keliru kemarin tuh. itu si kafim salah samiatin sinin itu kemarin ada yang liru iya, ya harapnya ada antum tinggal buka aja ya kembali halaman berapa Hah? apa Syama Muzakar salim ya ada bisa dengan dua sisi ya robnya Bisa dengan dua sisi. Ya. Mana di sini? Enggak bawa badal disebutkan di situ badal hmm. atau satu lagi ada kalau yang antum sebutkan tadi keliru eh? bukan bukan tamis coba dibuka dibuka hal tamis kira yang lain coba halaman berapa ada nggak nyarinya agak sulit jauh ya Ah ini ada. Wasinin ya walabithu fi kahfim salasamiatin sinina. Salasamiatin sinina sinin badal. Dari wala Walabithu fi kahfim salasa salasa kan fathah. Ya. Dia sebagai badal sinin badal dari apa? Salasa. Salasanya kan zorof, zorof zaman. Iya, kemudian sinina itu badal ataupun atofayan bagi salasa. Kalau kita mentanwin miatin ya salasa miatin. Ya. Tanda nasabnya iya. Niyabah anil fathah li'annahu mahmul ala jam'il mutakir salim. Artinya kalau kita ibafahkan membaca dengan ibafah salah samiati sinin, ya salah samiati bacanya maka dia tamiz majrur gitu. Berarti kira yang lain salah samiati sinin. Tamiz yang majrur. Ya, kalau kira kita salah samiati sinina pada atau sayan. bayan. Pada kira yang lain dibaca dengan ibofah salah samiati sinin, maka itu sinin tamiz yang majrur. Berarti tamiz secara makna saja. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.